Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan taufiknya dan juga dengan izin dari Allah SWT kita bisa mengadakan majlis bertawun dalam rangka untuk memudahkan memahami dinul Islam, dinullah, yakni dengan eh, bahasa Arab. Dan pada malam ini insya Allah kita akan membahas eh, pelajaran sorof seperti biasa malam eh, Selasa. Alhamdulillah pada pekan yang lalu kita sudah masuk ke apa namanya eh, sebelumnya ini tasrif fi'il madi ma'adomair ya. Kemudian kita mempersiapkan diri untuk pembahasan atau bahwasanya di sana ada e, domir-domir yang berkedudukan sebagai atau setelah kata kerja, yakni yang bersambung dengan kata kerja. Dan kita awali pada pekan yang lalu itu perubahan-perubahan domir yang tadinya e, munfasil menjadi mutasil kan gitu ya. Nah, itu karena penting sekali. Sebab apa? Sebab ini merupakan apa namanya dasar-dasar sebelum Eh, apa namanya masuk ke perubahan yang atau masuk pada kata kerja yang bersambung dengan domir. Khawatir uh, aneh gitu. Kok dari huwa jadi hu, kok jadinya apa namanya anta jadi ka gitu ya. Nah ini kronologinya kenapa gitu kan? Sebab sebab muasababnya kenapa? Maka uh, diberi kabar atau diberi pelajaran uh, domir-domir itu ketika mutasil berubah kan gitu ya. Nah di sini ada apa namanya uh, Ya qala al-Muallif penulis berkata atau penulis menjelaskan di sini tentang e, sebelah kanan itu domir nasab yang mutasil. Ya, ada hu, huwa, e, hu, huma, hum, ya. Ha, huma, hunna, ka, kum, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni dan na. Nah, nah kita akan masuk langsung e, pe, langsung prakteknya atau langsung dalam penerapannya tasriful fi'lil madi ya al muttasil bi dhamiri nasbin gitu. Tasriful fi'lil madi al muttasil uh, eh, bi nasbin. Contohnya di situ adalah kata kerja sa'ala. Ya, kata kerja sa'ala yang artinya bertanya Ketika bersambung dengan domir mutasil maka banyak perubahannya. Salah Ini adalah eh, kata kerja lampau yang berarti telah bertanya. Nah, kemudian e, disambung dengan domir mutasil domir yang berada di belakang. Menjadi katanya menjadi perbu, per, apa menjadi e, sa'alahu ya. Sa'ala kemudian bersambung dengan domir mutasil maka menjadi sa'alahu. Artinya dia satu orang laki-laki telah bertanya kepada dia satu orang laki-laki itu secara rincinya gitu ya. Secara ringkasnya ya dia telah bertanya kepadanya kan gitu ya. Dia telah bertanya kepada kepadanya. <clears throat> Kita baca bersama-sama ya. Eh, tasriful fi'lil madi al-muttasil bidomiri nasbin. Artinya, perubahan kata kerja yang lampau yang bersambung dengan domir nasob. Yang bersambung dengan domir nasob. Ya, dengan domir yang kedudukannya sebagai nasob atau sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Sebagai objek. <clears throat> Kita, taib kita baca. Sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum. Sa'alaha sa'alahuma sa'alahunna Sa'alaka sa'alakuma sa'alakum Sa'alaki sa'alakuma sa'alakunna Sa'alani sa'alana Nah, di sini eh, apa namanya maknanya sebagaimana tadi dijelaskan itu artinya banyak ya berubah-ubah. Dan kita ingat bahwasanya tugas daripada tasrif itu adalah memproduksi kata yang merupakan induk kata dan mempelajari perubahan kata gitu ya. Yang namanya ilmu syaraf adalah ilmu yang mempelajari tahwil tahlil aslil wahidi ila amsilatin muhtalifatin lima anil maksudatin la tahsulu ila biha tidak mungkin perubahan kata itu bisa tercapai kecuali harus ditasrif. Kecuali harus dirubah-rubah. Ini termasuk e, perubahan ya, walaupun e, fiilnya salah semua. Ini baru satu satu jenis e, fiil gitu ya. E, saala. Belum kalau misalkan yang jumlahnya dua saala gitu. Ini juga bisa disambung ya. Belum belum kalau misalkan yang berjumlah tiga ke atas saala saalu gitu ya Sa'ala, sa'ala, sa'alu. Nah, semua fiil-fiil yang 14 yang ke bawah itu itu memungkinkan uh, disambung dengan domir yang 14 juga gitu. Jadi apa namanya kalau misalkan dihitung satu-satu itu tidak aneh. Uh, eh, 14 kata kerja itu disambung di apa bersambung dengan 14 domir menjadi 196 kata. Itu apa namanya perubahannya begitu. Jadi kalau yang grupnya Sa'ala, Sa'alahu sampai Sa'alana itu empat belas. Yang grupnya Sa'ala bersama dengan domir yang 14, ya 14 lagi gitu. Yang grupnya Sa'alu, Sa'alu semua dengan domirnya ya dari hu, huwa, apa hu, huma, hum terus jadi Sa'aluna gitu, ya 14 lagi. Jadi 14 dikali 14 e, eh, domir sampai Sa'alna hu, Sa'alna huma gitu sampai Sa'al sa'alna na gitu maka menjadi jumlahnya 196 e, kata. Baik, kita akan coba. <clears throat> Maksudnya Ana ingin bertanya dari antum e, diartikan ya satu persatu itu yang sa'alahu. Sa'alahu artinya apa? Dia telah memerintahkan kepadanya. Enggak, ini yang tadi yang kita baca bersama-sama tuh. Yang sa'alahu ini. Sa bukan yang amarohu nanti, amarohunya belum. <laughs> Jadi yang ini nih kan tadi kita baca jadi 14 kan? Sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum. Nah, terus sampai terakhir sa'alana. Nah, kalau yang sa'alahu artinya apa? Iya, sa'alu. Sa'ala kan artinya bertanya, bertanya atau meminta bisa. Meminta atau bertanya itu e, arti dari sa'ala. Kalau sa'alahu arti rincinya gimana? Iya. Uh -uh. Betul. Laki-laki mm -hmm. telah bertanya kepadanya. Nah begitu ya. Nah, tapi ingat ya, e, telah bertanya kepadanya itu nyanyi satu orang laki-laki. Nah, gitu ya. Maksudnya e, ya dengan kita memahami ya ini nyanyi di sini e, adalah satu orang dan laki-laki e, jenis kelaminnya, muzakar kan gitu ya. Antumahi sa'alahuma. Nah, itu ter, ter, apa e, makna yang rincinya gitu ya. Terjemah secara rincinya begitu. Dia seorang laki-laki telah bertanya kepada mereka berdua orang laki-laki. Mereka berdua orang laki-laki. Antum ahli sa'alahum. Hmm. hmm. Nah, begitu. Jadi e, apa namanya? detail gitu ya, rinci. Antum ahli sa'alaha. Mm -mm. Betul ya. Ini telah bertanya. Kemudian sa'alahuma hi antum? Dia satu orang laki-laki bertanya kepada mereka Nah, begitu. Nanti ke belakang apa kemana nanti? <laughs> harusnya kelewat ya. Hah? Harusnya tadi sebelah situ dulu ya. <laughs> geser, geser. Berarti balik lagi. Sa'alahunna berarti antum. Hah? Geser, geser. Nah, kecuali kalau banyak. <laughs> Ini soalnya cuman seputaran. Iya, sa'alahuna. Berarti antum yang sa'alahuna, tafadhol. Iya. Mm-hmm. Mm -hmm. Hmm. Iya. Dia satu orang laki-laki telah bertanya kepada mereka tiga orang perempuan atau lebih. Nah, ini sa'alahuna. Jadi ini grupnya yang perempuan gitu ya. Kalau dikelompok-kelompokkan. Jadi yang atas itu grupnya atau kelompoknya yang muzakar, yang bawah grupnya maksudnya yang domir nasabnya gitu ya. Domir nasabnya itu yang wanas. Nah, sekarang uh, sa'alaka berarti hmm. Hmm. Hmm, ya begitu, sa'alaka. Dia satu orang laki-laki telah bertanya kepada engkau atau kamu satu orang laki-laki. Sa'alakuma berarti. Dia satu orang laki-laki telah bertanya kepada kalian dua orang laki-laki. Hmm, hmm, iya. Betul, ini masih grupnya atau kelompoknya yang muzakkar. Sa'alakum, baik lagi ke depan. Sa'alakum. <laughs> Belum selesai ya, <laughs> masih banyak nih. <laughs> Belum masuk tamrin. Ya, berarti sa'alakum. Dia atau kami bertanya kepada uh, Oh, jadi kami ya? Dia. Enggak ada kami. Ya, masih dia, dia ini. Dia atau orang laki-laki bertanya kepada tiga orang laki-laki lebihnya. Hmm. Jadi bertanya kepada kalian. Hmm, kan iya. Kum itu kan itu perubahan dari domir antum. Nah, ketika antum itu menjadi nasob, maka domirnya berubah jadi kum. Akhirnya kalau kita artikan dia satu orang laki-laki telah bertanya kepada kalian gitu ya, kepada kalian eh, tiga orang laki-laki atau lebih. Ya, ini laki-laki. E, kalian laki-laki di sini. Terus sa'alaki berarti Iya betul. Sa'alakuma betul. Nah, uh -uh. ini karena walaupun bunyinya sama dengan yang di atas sa'alakuma juga, tetapi uh, wujudnya atau hakikatnya itu uh, adalah untuk yang mu'anas. Ya, karena ada dua macam, ada yang untuk laki dan untuk yang perempuan. Sa'alakunna, nah ini nggak mungkin untuk laki-laki. Sa'alakunna berarti. Iya, atau lebih gitu ya, betul. Itu terjemahnya. Sedikit lagi, sa'alani ya. Sa'alani. <laughs> Langsung. Sa'alani apa? Nah. Iya. Mm -mm. Kepada saya laki atau perempuan gitu ya. Karena anak ini kan bisa tergantung yang bicara. Kalau yang bicaranya perempuan berarti ya ini menunjukkan perempuan. Dia telah bertanya. Tapi dianya satu orang laki-laki telah bertanya kepada saya laki-laki atau perempuan. Satu orang ya, satu orang. Terus terakhir sa'alana apa itu? Iya. Kami banyak ya dua orang atau lebih laki atau perempuan. Bagus. Alhamdulillah uh, dengan mudah kita bisa melewati. Jadi dan tasrif fi'il madi uh, eh, al-mutasil bidomiri nasmin ini diwakili dengan kata dengan fi'il sa'alah. Dan ini dikiaskan kepada uh, semuanya. Apakah yang misalkan uh, wazannya fa'ala atau fa'ila ya, ya fa'ila misalnya alima gitu ya alima alimahu alimahuma alimahum terus atau yang misalkan yang uh, wazannya faula ya falu faula misalnya karuma karumahu karumahuma karumahum terus jadi ketiga jenis wazan fi'il itu yang fa'ala fa'ila faula pun bisa diterapkan pada ini semua Baik, masuk ke tamrin. Di sini uh, di tasrif sorif seperti ini ya fiilnya di situ ada amarohu berarti apa dia telah memerintahkan kepadanya ja'alahu dia telah menjadikannya nasarahu dia telah menolongnya kebetulan ini wajahnya faala semua ya nasarahu kemudian dorobahu dia telah memukulnya qatalahu dia telah membunuhnya mana'ahu dia telah mencegahnya nah Tafadol. Uh, eh, berarti tadi sampai mana? Aku nak antum ya. Berarti sekarang Amarohu di tasrif. Heeh. Mm -mm. Iya. Iya. Mm -mm. santa, bagus sekali. Lengkap ya. Terus ja'alahu, silakan ja'alahu. Ja'alahu ja'alahumma ja'alahum. Mm -mm ja'alaha ja'alahumma ja'alahunna ja'alaka ja'alakumma ja'alakum ja'alaki ja'alakumma ja'alakunna ja'alani ja'alana ya mungkin tadi uh, Ana sedikit barangkali salah dengar ya ketika mengucapkan ja'alahumma humanya itu mimnya kayak agak ditekan gitu ya Uh, mungkin ya salah dengar yang jelas itu tidak ada tasdid gitu ya hmm. jadi misalkan ja'alahu ja'alahuma ja'alahum ja'alaha ja'alahuma ja'alahunna. Uh, artinya yang tasjid itu hanya ada pada di hunna sama antunna yang ada tasjid. Ini ja'alahunna sama ja'alakunna itu ya. Nah, yang lainnya tidak ada tasjid. Labas uh, itu uh, tasrifnya. Sekarang kembali ke depan nasarahu. <laughs> Lagi-lagi kena gitu ya. <laughs> nggak apa-apa latihan. <laughs> Baru datang langsung kena terus. nasarahu. Iya. Nasorohuma. nasarahu Hmm. Nasoroha, ya. nasorohuma, nasorohunna. Hmm. Nasoroka, nasorohuma, nasorohum. Hmm. Nasoroka, nasorohuma, hmm. Nasorohunna. Iya. Apa tadi? Nasoroki, ya, nasoroki. Nasorohuma, Nasorohunna. Nasoro, nasoroni, nasorona. Iya. Ada yang salah tuh ya tadi? Kayaknya enggak ya, soalnya ya betul ya. Nah, jadi nasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, nasarahunna. Nasaraka, nasarakuma, nasarakum, nasaraki, nasarakuma, nasarakunna, nasarani, nasarona. Ya. Kita tulis sedikit apa namanya fi'ilnya. Ja'alahu, ya kemudian amarahu, ja'alahu, ya. Ja'alahu, terus apa lagi? E, nasarahu. Nasarahu. E, terus sekarang apa? Eh, dorobahu ya dorobahu dorobahu nanti akan uh, nanyanya loncat-loncat ya soalnya di sini kita ketika tarjim juga uh, apa fiilnya itu beda-beda uh, <clears throat> Lalu antum sekarang dorobahu ya, dia telah memukulnya. Silahkan kita serif. Dorobahuma, dorobahum. Dorobaha, dorobahuma, mm. dorobahunna. Iya. Iya. Asan tak betul. Dorobahu sampai dorobana. Eh, lalu kota lahu dia telah membunuhnya. Tafadhol kota lahu di tasrif. Iya. Ya jadi Kota kota kota kota kota lahuma, lahuma, lahum, lahu, laka, lahuma, lakuma, lahuna, lakum, laka, laki, kota lakuma, lakum, kota Kota lani, lakuma, lana. terakhir kota hmm, mencegahnya dia mencegahnya Terakhir mana mana hmm. mencegahnya, mana mencegahnya. Hmm mana akuma mana akum mana aki mana akuma mana akunna mana ani mana anna eh, mana ana gitu ya mana ana ya mana ana ya mana ani mana ana taib misalkan apa bahasa Arabnya antum ya uh, ini sih dari ana saja dari fil-fil sini ya dari fil-fil sini misalnya uh, dia satu orang laki-laki telah memukul e, kalian dua orang perempuan apa bahasa Arabnya? Doroba. Dia satu orang laki-laki telah memukul kalian berdua orang perempuan. Kalian dua orang tapi doroba kuma ya gitu ya. E, misalnya antum dia satu orang laki-laki telah memukul saya satu orang perempuan. Apa bahasa Arabnya? Eh, dia ah dorobani gitu ya uh, apa namanya karena saya kan gitu ya saya walaupun katakannya perempuan misalnya antum mahi uh, eh, misalnya <clears throat> dia satu orang laki-laki telah mencegah mereka perempuan tiga orang banyak mana mana ahunna ya mana ahunna Kemudian apa bahasa Arabnya? Ya, dia satu orang laki-laki telah menjadikan kalian banyak tiga orang laki-laki atau lebih. Menjadikan. Ya menjadikan. Tiga orang. Nah, tiga orang laki-laki atau lebih. Dia satu. Eh, tiga orang, tiga orang atau lebih. Mereka tiga orang atau lebih banyak. Eh, mereka, mereka. Dia satu Dia laki-laki telah menjadikan mereka tiga orang laki-laki atau lebih banyak gitu. Berarti tadi sudah betul filenya ja'ala. Uh -uh. tapi ini mereka, mereka banyak laki-laki. Ja'alahum. Ja'alahum ja ya. E, sekarang kembali ke, de ke depan. Dia satu orang laki-laki telah menjadikan mereka dua orang perempuan. Bahasa apa? Mereka dia satu orang laki-laki telah menjadikan mereka dua orang perempuan. ja'alahuma. Iya. Ja'alahuma. Ya, betul. Kemudian antum lagi eh misalnya dia satu orang laki-laki telah memerintahkan mereka berdua laki-laki. Mereka, mereka berdua. Amarohuma. Amarohuma, ya. Kemudian eh, eh antum ya. Dia satu orang laki-laki telah memerintahkan kepadanya satu orang perempuan. Amaroha, ya betul. Ini sekilas ya. Jadi eh, walaupun fiilnya banyak, tapi ingat kalau misalkan domir-domirnya itu sudah melekat di kepala, akan mudah ininya nantukannya gitu ya. Nggak akan banyak-banyak, tidak akan keluar dari 14 domir itu gitu. Jadi tinggal hafal saja dia atau laki-laki mereka berdua laki-laki mereka banyak kita gitu. terus itu itu hafal udah hafal insya Allah fiil-fiilnya walaupun loncat-loncat uh, ini apa namanya uh, bisa gitu kan. <clears throat> tamrin eh, di sini tarjim. Tamrin kedua yakni terjemahkan. Hmm. Nah, terjemahkan ya. Tetapi di sini tidak berbeda dengan eh, fiil-fiil yang tadi barusan ditasrif ya. Kalau yang kita tasrif tadi itu kebetulan yang jenis yang gampang ya ini saala. Di sini pertanyaan langsung saal tuka. lo, larinya kemana? Nah itu tadi ketika fil-fil yang eh, apa namanya fil-fil yang dari salah itu ada 14 perubahan kan saala saala saalu gitu kan ya saalat saalata saalna gitu saalta saaltuma saaltum saalti saaltuma saaltunna saaltu saalna yang kita hafalkan sebelumnya di halaman sebelumnya itu tasrif fi'il madi yang maklum halaman 10 maupun yang 11 itu kalau sudah hafal ketika disambung dengan domir semuanya bisa gitu. Ketika misalkan domirnya saat sa'atu, eh, ketika fiilnya itu saat tu fiil yang madi maklumnya saat tu Bagaimana kalau di, bersambung dengan domir domir nasab mutasil? Ya tinggal saat tuhu kan gitu ya. Saat tuhu perubahannya ada 14 juga, 14 domir. tuhu tuhuma tuhum Saat saat saat tuha saat tuhuma saat tuhuna saat tuka Nah, di situ e, terjadinya tuka itu dari situ. Sa'atu ditambah hu e, ditambah hu jadi sa'altuhu dan perubahannya seperti tadi domir nasab mutasil tadi menjadi akhirnya muncul sa'altuka, sa'altukuma, sa'altukum, sa'alti, sa'altukuma, eh, sa'al sa'altuki, sa'altukuma, sa'altukunna, sa'altuni, na Kan gitu ya. Nah, eh, ketika ditasrif atau ketika contoh yang dicontohkan itu adalah uh, fiil yang domirnya huma semua eh huwa semua kan di sini. Belum yang domirnya anak Kalau anak kan saat tuh Maka tarjim di sini kok langsung uh, melebar, meluas ya. Sehingga tidak heran ketika sudah disampaikan bisa insya Allah ya. Jadi kalau saat saatuka itu apa terjemahannya? Tadi terakhir sama ya? Oh ya berarti antum saat saatuka itu apa artinya? Saya bertanya kepada laki-laki. Iya begitu ya. Saya ya setelah bertanya kepada engkau satu orang laki-laki nah gitu bagus sekali ya kalau saal di sini saal tahu mungkin ya hmm, saal tahu apa artinya hmm, iya nah gitu kamu satu orang laki-laki telah bertanya kepada dia satu orang laki-laki nah saal tahu juga itu eh, apa namanya merupakan eh, pengembangan dari fiil saala itu kan jadi Sa'ala sa'ala sa'alu, sa'alat sa'alata sa'alna sa'alta. Kan itu ya. Nah sa'alta tambahu ya itu sa'al tahu. Dan sa'al tahu ini juga ada empat belas lagi. Ketika dibersambung dengan domir. Domir nasab mutasil. Sa'al tahu, sa'al tahuma, sa'al tahum. Sampai sa'al ta'na gitu. Itu. Nah sekarang kalau fiilnya nih Apa artinya? saalu nih ya. Iya. Siapa di sini nya Laki atau perempuan? Laki-laki karena sa'aluni ya. Karena sa'alu itu kan domirnya laki-laki mereka. Mereka laki-laki mereka banyak laki-laki tiga orang atau lebih telah bertanya gitu ya. Ketika bersambung dengan domir itu tidak serta tidak tidak langsung e, apa namanya ya mungkin langsung maksudnya. Artinya kronologinya itu dari atas kalau dari atas kan dari sa'aluhu sa'aluhuma sampai sa'aluni. Nah, mereka tiga orang laki-laki atau banyak laki-laki telah bertanya kepada saya satu orang laki-laki atau perempuan. Baik. Nah sekarang eh, ceritanya di sini adalah kalau saala eh, dengan apa namanya dengan dengan dengan mengandung domir antum, ya ini saaltum. Nah gitu ya. Saaltum maka kalau bersambung dengan domir mutasil dia ada penambahan wawu di situ. Ada penambahan wawu. Ini ketika untuk domir antum. Eh, saatum itu asalnya begini sa'altum eh, khusus untuk yang domir antum ya khusus yang terdomir antum ketika dia bersama dengan domir ada domir di sini uh, hu gitu ya maka di sini uh, bertambah dengan wawu sa'altumu ini ini sudah faidah gitu ya akan muncul wawunya sa'altumu bukan bukan sa'altumhu tapi ada wawu wawu ini wawu yang sukun dan mimnya uh, apa didomahkan ya dibunyikan saal tumuhu gitu ini khusus untuk yang domir antum ada penambahan uh, wawunya ya uh, ketika saal tumuha apa artinya Kalian, hmm? ya asanta betul sekali ya kalian Tiga orang laki-laki atau lebih telah bertanya kepadanya satu orang perempuan. tumuha Betul. Nah, antum ahi tumuhum sekarang. Hmm. Kalian tiga orang laki-laki telah bertanya kepada mereka. Iya, mereka siapa di sini? Ini mereka laki-laki banyak ya begitu ya. Nah, jadi eh, apa maksudnya adalah mereka laki-laki banyak. Mereka kalian tiga orang laki-laki atau lebih telah bertanya kepada mereka tiga orang laki-laki atau lebih ya. Laki-laki. Nakum, Nah, di sini hati-hati. Nunnya nun pendek. Nah, berarti kira-kira domirnya ke siapa nih? Nakum, hmm. Apa artinya itu? Nakum. Nah, di sini eh, kalau sa'alna eh, kalau sa saya itu eh, saat tuh kalau sa'alna kita lihat di halaman yang sebelumnya eh, di halaman 10 ya di situ kalau fiilnya kataba itu kalau sa'alna katabna. Nah, ah, ah bukan kalian, masih belum tepat. Berarti itu domirnya ke hunna domirnya. Hmm, domirnya ke hunna. Jadi kataba kataba katabu katabat katabata katabna. Nah, atau sa'ala sa'ala sa'alu ya. Kemudian sa'alat sa'alata sa'alna. Nah, di situ berarti domirnya hunna, domirnya yang kelompoknya muannas yang goibah. Nah, ketika bersambung dengan domir, awal-awalnya mulainya kronologinya sa'al nahu gitu ya. Sa'al nahu, sa'al nahu, sa'al nahuma, sa'al nahum. Sa'al naha, sa'al nahuma, sa'al nahunna, sa'al naka, sa'al nakuma. Nah, di sini baru ditanya sa'al nakum. Nah, di situ. <laughs> Jadi gabungan antara fiil yang mengandung domir hunna bersambung digabung dengan Eh, domir yang menunjukkan antum itu uh, itu eh, namanya perpaduan gitu uh -uh. maka artinya apa kira-kira mereka mm -mm. mereka betul telah bertanya iya betul kepada uh -uh. kalian iya kalian Nah, tinggal di sini kandungan jenis kelaminnya nih yang belum masih ini. Iya, maksudnya mereka mereka siapa, laki atau perempuan, kemudian telah bertanya kepada kalian, kalian siapa? Laki atau perempuan? Nah, di, perlu di perlu ditegaskan. Nah, mereka yang di sini, <laughs> mereka di sini berarti siapa? Perempuan dan laki-laki? Nah, jadi mereka banyak perempuan telah bertanya kepada kalian laki atau perempuan di sini. Kalau kum berarti laki atau perempuan? Laki-laki, nah gitu. Mereka banyak perempuan yang jumlah tiga orang atau lebih telah bertanya kepada kalian banyak laki-laki gitu ya. Kalian tiga orang lebih laki-laki. Dan gitu. Uh -uh. Jadi cuman ini aja <laughs> pakai rangkai sebenarnya. <laughs> Cuman karena agak banyak goib jadinya ini. <laughs> Oh, jadi ada sedikit ini apa namanya belum belum mudeng gitu ya, belum mudeng. Uh -uh. oh iya, iya, nggak apa-apa ya. Jadi itu untuk uh, apa namanya mengingatkan kembali. Dulu kan kita sudah pernah dulu ya berapa tahun yang lalu. Nah, sekarang eh uh, fiilnya berbunyi amartani. Amartani, nah apa artinya? Iya, begitu ahsanta. Amartani, kamu satu orang laki-laki telah memerintahkan kepada saya satu orang laki atau perempuan gitu ya. Nah, itu amar Amartukum, Amar tukum tafadhol. Hmm? Iya, asanta betul. Ya, detail sekali ya. Amar Amartukum itu terjemahannya. Saya satu orang laki-laki atau perempuan, satu orang ya. Saya telah memerintahkan kepada kalian ya tiga orang atau lebih laki-laki gitu. Amaruka apa? telah memerintahkan kepada kamu satu orang. Iya. Nah untuk yang fiil khusus domir ya, yang domirhum itu kan kalau tidak ada Ah, domain nasabnya kan ada alifnya. Ya, ada alifnya. Amaru gitu ya. Amaro amaro amaru. Ya, amarat amarata amarna, amarta amartuma, amartum. Terus sampai amarti, amartuma, amartuna amartu, amarna. Nah, khusus yang domir hum, amaru, ketika bersambung dengan domir, maka alifnya ini hilang hukumnya. Jadi ini apa fil-fil khusus ketika yang ini tadi ya domir fi'il yang mengandung domir antum ketika bersambung dengan domir nasab mutasil itu muncul wawunya satu itu domir antum kalau yang domir hum yang e, ketika dia awalnya tidak ada domir nasab itu ada alifnya tapi ketika dia bersama dengan domir yang nasab mutasil alifnya hilang itu hukum juga amaru amaruhu jadi alifnya nggak ada nggak ditulis gitu <clears throat> alif ya artinya eh, kalau di sini amaruka ya e, mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah memerintahkan kepada kamu satu orang laki-laki. E, berikutnya amartumuhum. Apa arti amartumuhum? Mm -hmm. Mm -hmm. Iya, betul. Amartumuhum adalah seperti itu ya. Mereka atau kalian tiga orang laki-laki atau lebih telah memerintahkan kepada mereka banyak laki-laki tiga orang atau lebih. Amaroka apa niatnya artinya? Amaroka. Di sini eh, yang perlu diingatkan lagi, di setelah huruf ro itu ada alif, berarti menunjukkan bukan satu. Amaro itu kalau kronologinya amaro amaro amaru. Nah, di sini poin kedua tuh amaro ditambah dengan domir mutasilnya ya kak amaro kak berarti bukan dia. Kan amaro dia, kalau amaro mereka. Mm -mm. Memerintahkan kepada kepada kamu satu orang Laki-laki. Nah, mereka tadi perlu di ini takkit lagi, laki atau perempuan? Laki. Jadi mereka berdua orang laki-laki. Mereka dua orang laki-laki telah memerintahkan kepada kamu satu orang laki-laki. Amaroka. Amar tuha tafadhol. Aku seorang laki Iya. bagus sekali. Ini waktunya sudah masuk Isya, tinggal coba ada enam fi'il lagi ya. Uh, kita tanggung coba. Ja'atuka. Ja'al tuka. Saya, aku, hmm? aku satu orang laki-laki dan perempuan telah <laughs> menjadikan kamu laki-laki itu iya, menjadikan telah menjadikan kamu satu orang laki-laki. Iya, begitu. Saya telah menjadikan engkau satu orang laki-laki. Saya di sini bisa laki atau perempuan. Holak tani. Nah ini seperti ucapannya iblis ya. Holak tani. Tafadol. Holak tani apa artinya? Iya. Hmm. Hmm, tak berarti khalaqa khalaqa khalaqa khalaqu khalaqat. Iya. Ah ya betul. Ah, tak. <laughs> Iya. Iya betul kamu tadi. Kamu, Iya. Ah, ni, ni di situ berarti a, saya. Ah, ah, ah. Engkau laki-laki satu orang laki-laki telah menciptakan saya, laki-laki atau perempuan. Hmm. Saya ya, satu orang ya. Kholakta itu engkau telah menciptakan. Rozak tuhum. Aku telah memberikan rezeki kepada kalian tiga orang laki terlebih. Hmm. Kalau kalau kalian kum rozak tukum ini rozak tuhum mereka. mereka. <laughs> Ah, ah. Aku telah memberikan rezeki kepada mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Mana'uhu. Mereka Betul. Nasortumuhu. Hmm. hmm nasortum. nasortum. Ah, ah, betul. Ini tumu, nasortumu seperti ini kasusnya. Nasortum asalnya dari nasortum dia. Ah. nasorta, nasortuma, nasortum. Mm -mm. Kalian tiga orang laki-laki. Ah Nasoro tadi menolong. menolong uh -uh. Menolongnya. Iya, menolongnya satu orang laki-laki. Iya gitu. Ya. Jadi kalian tiga orang laki-laki atau lebih telah menolongnya satu orang laki-laki. Terakhir, alhamdulillah ya, kotal tahum, kotal tahum. Hmm, dari, iya. Hmm. Iya, jadi kamu satu orang laki-laki telah membunuh mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Ya, alhamdulillah. Uh, waktunya terbatas ya sampai di sini mudah-mudahan walaupun sebentar tapi berkesan insya Allah dan uh, kita istiqomah stabil uh, untuk mempelajarinya sedikit-sedikit sedikit-sedikit sampai selesai semuanya insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.